diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kondisi masyarakat waktu itu pada umumnya bukan hanya di semenanjung Arab bahkan di seluruh penjuru dunia yang di Eropa dalam hal ini terwakilkan dengan kerajaan Romawi di daratan India, Persia, Asia. Jadi kondisi masyarakat dunia waktu itu sangat menyedihkan dan memilukan. Secara garis besar, kehidupan bermasyarakat waktu itu dipenuhi dengan kezaliman yang kuat memakan yang lemah. Yang kuat menindas yang lemah. Yang tinggi menginjak-injak yang rendah. Hukum rimba berlaku pada waktu itu yang namanya perang dan pertempuran antar sesama bukan satu hal yang asing dan baru bukan satu hal yang aneh bahkan setiap orang yang terlahir waktu itu sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi perang saling bunuh saling menguasai kondisi bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang lainnya seperti perampokan berjaya, penindasan, penganiayaan, pembunuhan. Menjadi satu hal yang biasa, lumrah itu terjadi. Wanita diperdagangkan, wanita diperjualbelikan, bahkan kebiasaan waktu itu bayi yang terlahir dengan berjenis kelamin perempuan Sebagian orang tua tega untuk membunuhnya dengan mengubur di dalam tanah hidup-hidup. Yang jelas kondisi manusia waktu itu sangat menyedihkan. Buas liar. Tidak ada ketenangan dan tidak ada ketenteran. Masing-masing mempersenjatai diri. Kemanapun pergi selalu dalam keadaan takut dan khawatir. Perampok, begal, itu hampir ada di setiap rute perjalanan. Intinya memang kehidupan masyarakat waktu itu sebelum Islam datang. Itu kehidupan yang melekat pada yaitu kekasaran dan kekerasan. Dengan kondisi yang seperti itu, ma'asyurah muslimin, jamaah sholat maghrib rahimahullah, Islam pun datang. Diturunkan Allah Azza wa disampaikan dan diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita apa arti Islam? Islam itu dari bahasa asal katanya secara morfologis dari salimah yaslamu aslamu yuslimu islamu salamata silman yang secara akar kata itu selalu mengarah kepada keamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan. Islam, namanya saja sudah Islam, sudah jadi bahasa Indonesia selamat. Coba perhatikan baik-baik sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai kemudian beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Profil dan figur beliau itu adalah profil dan figur yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan konsep ini juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma'asalna arsalnaka rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bukan seluruh alam semesta. Islam itu rahmat. Nabi Muhammad yang membawa dan mengajarkan juga memiliki sifat rahmat. Ajaran-ajaran yang beliau sampaikan juga selalu berlandaskan dan berkonsepkan rahmat, cinta kasih, damai yang lemah lembut. Coba kita perhatikan baik-baik sebuah sabda yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau ini adalah prinsip hidup seorang muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Marifku fi shayin illa zana, wa man an shayin illa shana." Hadis riwayat Muslim dan istri beliau Aisyah Ummu Abdullah Rasulullah taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sikap lemah lembut itu pada sesuatu itu pasti akan menjadikannya indah dan baik. Tapi kalau sudah sikap lemah lembut itu dicabut dan tidak ditemukan, pasti hal itu menjadi sesuatu yang buruk. Artinya, kelemah lembutan dan sikap kasih sayang jika dikedepankan dan diterapkan, hasilnya pasti indah, bagus, happy Tapi kalau sudah sikap kasar, kaku, keras, jumut, itu yang dikedepankan dan diutamakan pasti akhirnya akan buruk. Subhanallah, ada Sehingga perkembangan Islam di zaman itu luar biasa pesatnya. Karena umat manusia sekian bangsa yang hidup di dunia saat ini semuanya menunggu, menanti. Siapakah yang akan membebaskan mereka dari kehidupan yang tidak layak seperti kehidupan yang buas sangat saling bunuh. Ketiga, stabilan. Tidak ada keterangkuran. Semua berharap siapa? Saat Islam itu datang, disampaikan Nabi Muhammad SAW, rambutannya luar biasa. Maka dalam hitungan 23 tahun, dalam hitungan 23 tahun, 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ditambah 10 tahun beliau menyampaikan Islam itu di kota Madinah. Jadi selama kurun 23 tahun, Islam menjadi ajaran yang mayoritas. Semenanjung Arab dari ujung negeri Yaman, Teluk Aden, sampai Irak dan perbatasan Iran sampai Suriah, menembus batas kerajaan Romawi dan Persia, bahkan menyeberangi Laut Merah sampai ke daratan Afrika, Bahkan sampai dikatakan India menembus ke Persia. Islam sampai sana dengan sambutan yang luar biasa. Kalau ingin diibaratkan, masyarakat muslimin dan sholat maghrib masjid asyibah rahimahullah. Kalau ingin diibaratkan itu orang yang sudah haus, kan sudah orang yang sudah haus, begitu haus, apalagi hausnya berkepanjangan. Bukan baru haus satu jam dua jam, hausnya berkepanjangan. Bukankah orang yang sedang mengalami kehausan harga yang berpanjangan itu sesuatu yang paling berharga itu adalah sedikit kali Jalankan satu dua belas satu belas sedikit saja itu sangat berbeda sekali kalau misalkan sejumlah orang dan sekian banyak orang itu dalam posisi haus dahaga haus dan nah, sementara mereka tidak memiliki stok dan persiapan air coba bayangkan kalau misalkan ada sebuah informasi pada lokasi tertentu digunakan sumber mata air yang sudah sejuk gratis. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sekian banyak orang tadi yang sedang mengalami haus Pasti mereka akan menyambut berbondong-bondong ramai-ramai di sana ingin menemukan sesuatu yang bisa menawarkan haus dan darah mereka. Itulah Islam. Islam adalah sumber kehidupan. Islam diibaratkan dengan sumber mata air yang menyejukkan. Bisa menawarkan haus dan menghilangkannya. Tidak perlu mereka berebutan saling desak dan dorong-dorongan. Kenapa? Sumber mata air itu begitu mengalir deras. Tidak perlu rebutan, semua bisa untuk menekuk dan meregupnya. Islam. Jadi sambutannya luar biasa. Hitungannya 23 tahun. Apalagi dilanjutkan dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi dan seterusnya Islam begitu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Daratan Eropa separuhnya itu pernah di dalam pengaruh Islam. Kita mengenal kerajaan Andalusia yang sekarang ini kalau misalkan kita ingin melihat garis batasnya, seluruh negara Spanyol ditambah dengan sebagian Portugal plus sebagian Prancis itu dulu di bawah pengaruh Islam. Bukan kecil loh wilayah itu, Spanyol secara keseluruhan tanpa terkecuali. Plus Portugal separuhnya, Perancis juga sebagiannya. Itu dalam pengaruh Islam. Kenapa kok bisa? Begitu cepat perkembangan Islam. Karena masyarakat Eropa waktu itu dalam keadaan tertindas tergolimi dengan pengaruh kerajaan Romawi yang sudah mengakar sampai 400-an 500-an tahun sebelumnya manusia saja diperdagangkan. Sehingga Islam datang menawarkan kedamaian, kelemah lembutan, kasih sayang dan seterusnya. Ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Masyarakat waktu itu masyarakat Eropa secara khusus, mereka yang sudah ditindas dengan pajak yang mencekik dibatasi, tidak ada kebebasan, kebohongan, penguasa yang zalim, penguasa yang menginjak-injak dan menindas. Ketika Islam datang, pajak dibebaskan. Tidak ada pajak yang Adanya jizyah yang hanya dibayarkan setiap tahun sekali dengan kadar dan nilai yang sangat-sangat ringan untuk dunia. Diberi rasa aman, rasa tenteram. Ditegakkan keadilan oleh Islam. Sambutannya luar biasa mereka yang Nasrani, mereka yang Yahudi nah, ini masuk Islam. Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Seandainya kita membaca sejarah perang di dalam Islam, tolong jangan diidentikan dan jangan disamakan Islam itu dengan perang, perang, perang, perang. Tapi harus dilihat secara proporsional dan objektif. Kenapa sampai perang itu terjadi? Saya ulangi kembali, janganlah kita melihat dari sisi terjadi keras saja. Tapi lihat latar belakang dan kronologisnya, kenapa sampai terjadi keras? Di dalam sejarah Islam, setiap peperangan yang terjadi itu disebabkan musuh yang mendahului. Musuh yang terlebih dahulu mengganggu. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang neng, perang Khaybar, perang al azza atau perang Khandaq. Itu semua karena Islam diganggu. Islam yang ingin menyebarkan kasih sayang dan menanam dunia kedamaian justru ditentang dan di diganggu. Masya Allah. Nah, Masya Allah muslimin rahimahullah. Sehingga poin pertama yang perlu kita ingat dan kita pahami bersama bahwa dasar dan konsep Islam adalah ajaran yang menyampaikan dan menumbuhkan kasih sayang sama sambungnya. Itu poin pertama. Sekarang sub pembahasan yang kedua. Bukti-bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelemah lembutan dan kasih sayang kalau kita cuma ingin mengatakan Islam itu kan agama agama dasar Islam itu agama yang mengajarkan kelemah lembutan kalau kita tidak bisa memberikan bukti ya nanti akan dikatakan sebagai omong kosong coba beberapa bukti kita perhatikan dan kita renungkan bersama dalam kesempatan maghrib kali ini semoga dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua Ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimahumullah kita mulai dari yang paling kecil atau sesuatu yang kita anggap remeh. Sesuatu yang kita anggap sepele. Tapi itu cukup sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semut Semut itu kan ah bagi kita binatang yang tidak ada harganya spirit semut. Tetapi kalau kita pelajari Islam dengan lebih dalam lagi, kita dilarang untuk membunuh semut. Kecuali kalau semut itu posisinya betul-betul mengganggu, maka diperbolehkan untuk kemudian kita melakukan tindakan mengusir sampai membunuh tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita lewat kemudian lihat semut banyak sekali gitu, nggak mengganggu kita. Beda lokasi, beda tempat. Kita cuma naik motor, uh semut banyak sekali di sana. Kemudian kita turun, kita injak-injak, kita rusak sarang semut itu. Tempat mereka tinggal itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan guru kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nabi Muhammad menjelaskan untuk kita Allah Azza marah, murka. Kenapa? Seorang nabi, seorang nabi itu membakar sarang yang penuh dengan semua kolonisme hanya disebabkan saya Rasulullah Allah berfirman kepada hamba tersebut nabi, Allah namna apa hanya karena disebabkan saya semua engkau hancurkan engkau rusak semuanya Itu ada misi. itu kan kita kesulitan. memelihara hewan dan binatang diperbolehkan silahkan tapi kita tidak boleh kemudian bisa atau mengurangi anak. Kebutuhan makan minumnya harus dipenuhi. Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan untuk kita tentang dakhalati ra'atun fihir ratin? Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka. Hanya disebabkan karena dia memelihara seekor kucing, seekor kucing. Habasat halahi al-amatha walahi atarakatnya takul hashishan al dia pelihara seekor kucing, tapi dia tidak beri makan, tidak beri minum. Dikurung. Juga tidak dilepas sehingga bisa cari makan sendiri sampai mati. Masuk neraka. Apalagi di teman-teman. Kepada hewan peliharaan saja. Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saw Itu melarang kita untuk mendolimi. Telah memberi makan, telah memberi minum, dalam posisi kita mampu. Itu berdosa. Kalau memang tidak mampu, ya kenapa pelihara? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung melakukan kunjungan ke perkampungan orang-orang Ansor. Ketika beliau sudah datang dan tiba di perkampungan itu, bayangkan seekor sapi atau seekor unta itu datang menghampiri Nabi Muhammad SAW binatang. Saya lupa sapi atau unta ini jelas binatang ternak. Seakan berbisik dan berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Saya baru ingat itu seekor unta. Seekor Setelah berbisik menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW, Allah berikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk memahami bahasa unta Langsung seketika itu juga Nabi Muhammad Ali Shallallahu Wasallam menyatakan, "Manrabbu hadzal jabal?" Pemilik unta ini siapa? Muncul anak muda saya wahai Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Wasallam baru saja unta ini melapor kepada saya. Dia selama ini diberi beban melebihi batas kemampuan kita. Tidak boleh kalau kemudian kita apa namanya mengkondisikan hewan melakukan sesuatu di luar batas kemampuan mohon maaf menyiksa binatang itu tidak boleh. Hadis Bukhari Muslim menyatakan seperti ini. Tidak boleh menyiksa hewan dan binatang. Ini kepada hewan binatang saja diperhatikan. Tanaman dan tumbuhan sama juga. Itu tidak kasih sayang dan kelemah lembutan Islam itu menyuruh bukan cuma umat manusianya saja, tetapi, tetapi lingkungan bumi, air, udara, dan seterusnya itu diperhatikan oleh Islam. Tidak boleh menurut ajaran Islam menebang pohon asal tebang saja. Di dalam Islam tidak boleh mengambil buah yang masih mentah untuk kemudian tidak dimakan dan tidak dimanfaatkan. Petik buah, petik buah. Tidak boleh memelihara atau merawat atau e, memiliki tanaman kemudian dia tinggalkan tidak dirawat sampai kering kerontang mati itu di dalam luar biasa ya ini artinya ajaran Islam itu kalau misalkan kita di atau dalam kita lihat kita luar biasa Allah Islam itu rahmatan lil itu kepada hewan, binatang, pohon, tumbuhan, Apalagi kalau sudah kepada umat manusia. Sesama muslim. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Ajaran kedamaian, keselamatan, Nabi Muhammad mengatakan la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an tawqa akhaka bi wajhin qab jangan remehkan kebaikan sedikit pun walau bentuknya engkau bertemu dengan saudara sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri wajah yang berseri-seri mengucapkan salam berkunjung bersilaturahim ke tetangga menyambung kekerabatan dan kekeluargaan apalagi bukan saling memaafkan saling mengalah saling mengalami tidak boleh berprasangka buruk, kedepankan prasangka yang baik. Kalau melihat saudaranya salah, ditegur dengan cara yang baik-baik, bukan kemudian disampaikan di depan umum, tapi kata. Saling mendoakan satu dengan yang lain, doa-doa baik. Kalau saudaramu fakir dan miskin, bantu, tolong. Kalau saudaramu kelaparan, berikan makan kepada dia. Kalau saudara tidak mempunyai pekerjaan, ajarkan saksi jenis pekerjaan untuknya dan itu tersebut sedekah. Kalau engkau punya kelebihan makanan dan minuman, bagikan. Kalau punya kelebihan pakaian, ya, bagikan. Itu ajaran Islam yang prinsipnya kelemahan lembutan dan kedamaian. Secara umum Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Laisa minna Malam yarham sabirana wa lam yuwakkil kabirana. Nabi Muhammad bukan termasuk golongan kami. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari kami. Orang yang tidak menyayangi, yang lebih muda, atau dia tidak menghormati yang lebih muda. Ini kalau dipakai ya luar biasa. Saling menghormati akhirnya. Kita kepada yang lebih muda, anak-anak kecil begini, kita sayang Bukan dikit-dikit jewer, tendang, baik. Kepada yang tua juga seperti itu. Kita hormat, kita muliakan. Kita berbicara dengan orang lembut. Apalagi kepada orang tua kandung. Orang tua kandung. Walaupun kafir. Meskipun kafir, orang tua. Walaupun kafir. Bahkan bukan cuma sekedar kafir. Dia paksa kita untuk ikut dalam kekafirannya. Seandainya orang tua kita Katolik, Nasrani, bahkan orang tua kita memaksa kita untuk masuk dalam agama Nasrani dan Katolik, orang tua kita menunjukkan permusuhan karena kita Islam. Coba perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, Jangan engkau ikuti, jangan engkau turuti permintaan. Tetapi Allah menyatakan, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetaplah berinteraksi, berkomunikasi, tetaplah bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Dipaksa masuk Kristen, tapi kita tetap diperintahkan Allah berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ya kita tetap berikan belikan dan berikan beras, minyak artinya kebutuhan sehari-hari pulsa kita kirim listrik juga kita bayar pakaian kita beli makin kita ini luar biasa dengan ajar Islam kasih sayang kepada anak-anak yang lebih muda Islam juga mengajarkan kasih sayang Nabi Muhammad itu terkadang main berlarian bersama anak-anak Nabi Muhammad kalau sudah selesai sholat wajib lima waktu, seringkali anak-anak sudah antri di depan pintu, menunggu jajar rapi, hanya untuk diusap pipi dan rambutnya oleh Nabi Sallallahu Nabi Muhammad memangku anak sampai e, eh, memangku bayi anak kecil sampai buang air kecil di pangkuannya, Nabi tetap tersenyum. Kenapa? Ini Nabi kepada yang lebih tua, orang tua secara khusus kandung, kepada anak-anak juga seperti itu kepada kaum wanita secara khusus. Nabi Muhammad SAW ingatkan kita, ingatkan kita, ingatkan kita. Istausau bin nisa'i khairah. Teruslah selalu berbuat baik kepada kaum wanita. Dalam riwayat yang lain Nabi mengingatkan kita kaum wanita itu seperti kawari, seperti kaca, mudah retak, mudah pecah. Kepada kaum wanita Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, karena wanita itu adalah makhluk yang murah. Tidak sempurna. Tidak seperti kaum laki-laki. Apalagi kalau kaum wanita istri, anak putri kita, kakak, adik perempuan kita, ibu kita, bibi kita, dalam kondisi mohon maaf menstruasi. Mestinya kita lebih lemah lembut lagi lebih kasih sayang lagi. Bertolak belakang dengan kondisinya. sudah orang kalau sudah lihat istrinya menstruasi, ikut-ikutan marah, ikut-ikutan cemburu. Tapi Islam Nabi Muhammad SAW kalau istri-istrinya sedang menstruasi itu malah semakin mesra, semakin harmonis. Makan sendiri berdua, minum bersama. Kalau misalkan gelas ini diminum istrinya yang sedang menstruasi, Nabi Muhammad ambil, kemudian cari lokasi tempat atau bekas istri beliau minum, minum. Nabi Muhammad istrinya sedang menstruasi, malah minta kepalanya di atas pangkuan istrinya minta disisir subhanallah bukan kemudian malah dijauhi itu kasih sayang dan rahmat Islam kepada kaum wanita dihormati dimuliakan diberi tempat dan diberi posisi yang tinggi dan istimewa kepada tetangga seperti itu juga lemah lembut Nabi Muhammad ajarkan kalau untuk masak tidak tetap tidak otak kamu akan tetap bakti ma'ana kalau memaksa paksa makanan itu berbuah, perbanyak buahnya. Kemudian buat haji, ronak bagi untuk tetangga tetanggamu. Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'id. Orang mukmin itu belumlah dikatakan sempurna kalau dia makan minum satu minyak. Sementara ada tetangga yang selamat Hati kepada tetangga. Kepada orang-orang kafir sekalipun. Bisa mengajarkan rumah lembut dan biasa. Justru dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut itu akhirnya orang-orang kafir itu masuk Islam dan tertarik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali mengingatkan sahabatnya berbuat baik kepada tetangga yang di sana. Orang Yahudi, orang Yahudi. Nah para sahabat diberitakan berbuat baik kepada Yahudi. Sampai kemudian anak tetangganya yang Yahudi itu masuk Islam. Karena apa sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam disebabkan melihat ajaran Islam yang lembut dan kedamaian. Pada saat Baitul Maqdis kota Palestina ditaklukkan oleh pasukan Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala sekian banyak orang Nasrani masuk Islam. Kota Yerusalem itu kan dikepung oleh pasukan Islam. Sampai kemudian mereka menyerah Ceritanya panjang, yang jelas sahabat Umar yang langsung menerima kunci gerbang sebagai tanda mereka takluk. Setelah dikuasai, Umar bin Khattab melarang pasukan Islam mengganggu orang-orang Nasrani. Mereka tetap dipersilakan untuk beribadah di gereja, tidak boleh mengganggu gereja. Orang-orang Nasrani datang melaporkan wahai Amirul Mukminin, hei Umar, itu kemarin waktu dalam masa pengepungan ada pasukanmu anggotamu yang mengambil anggur di kebun milik kami. Siapa yang mengambil? Cari ketemu. Dimarahi oleh sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar memberi ganti rugi kepada orang Nasrani. Ini ganti ruginya. Karena anggur anggota sudah mengambil anggur di kebun. Melihat sikap Umar yang begitu adil. Orang itu masih Islam. Itu ajaran Islam. teman saya. Sehingga Islam itu tidak boleh kalau kemudian diungkapkan dengan kekerasan, peledakan, penembakan, pengoboman, pembunuhan. Yang seharusnya mereka tertarik dengan Islam, akhirnya antipati kepada Islam. Melihat Islam itu dengan buas, dengan sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Teroris nih. Mungkin secara penampilan seperti saya ini cocoklah dibilang teroris secara penampilan. Karena yang ditampilkan di televisi, teroris yang tertangkap itu pasti jenggot. Istrinya bercadar, pakai baju hitam, pakai juga di jidatnya ada tanda hitam dua. Saya bukan Saulin ya. Jadi yang ditayangkan dan ditampilkan di televisi, media massa, media elektronik itu yang begini-begini. Jadi pas ketemu seperti saya, Pak Amril, yang kepala balai karantina untuk daerah Kalimantan Utara aja mungkin dikira teroris nih. Kemarin dikira kan, waktu ke Tawau ke Malaysia, dia penampilannya gini, mirip kaum teroris gitu. Mirip akrolis lagi. Gitu. Padahal kan belum tentu, artinya sama, bentuk lahir ya, bentuk luar itu kan belum tentu secara ideologi dan pemahaman itu sama. Belum tentu. Sama juga dengan orang yang berpakaian preman apa tidak apa, apakah menutup kemungkinan dia sebagai seorang teroris dan radikalis? Belum tentu kan. Pada waktu peledakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu di mana itu? Di Tamrin. Pelakunya siapa coba? Pakai celana jeans, pakai topi, pakai kaos. nggak ada jenggotnya bersih. Itu pelaku teroris. Pelaku peledakan bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Kaosnya malah gambarnya bendera Amerika. Tapi kalau biasa. Jadi bentuk lahirnya, bentuk keluar itu belum tentu tanda kalau orang itu terus punya. Tapi perlu dipelajari, oh ternyata cara berpikir pemahamannya betul-betul beriman Islam, yaitu dia mengajarkan rahmatan lil alamin, ya. rahmatan lil alamin, kedamaian kasih sayang dan cinta. Allah a'lam bishawab. Kita pending dulu, kita break untuk apa namanya melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kalau misalkan diperbolehkan oleh takmir, misalkan diperbolehkan dan diizinkan, mungkin 15 menit, 20 menit nanti sedikit ditambah materi setelah sholat isya. Kalau misalkan diizinkan, tapi mudah-mudahan diizinkan. Mana Pak Mariono Nah, 15-20 menit lah untuk pelengkap apa namanya bukti bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan alami. alamin. Tadi saya ingin menjelaskan tentang adab dan aturan perang di dalam Islam itu bagaimana. Sehingga tidak salah sangka. Artinya perang pun di dalam Islam itu luar biasa. Lemah lembut, cinta, damai itu seperti apa. Nantikan. Kami sun. Wallahu a'lam bishawab.